tidak dapat melakukan pembelajaran secara on air <clears throat> dan insyaallah taala pada malam ini kita akan e, mengusahakan agar kita menyelesaikan beberapa latihan yang tersisa di Ad-Darsul Khamis yaitu di sini ada ada at-tamrin al-khamis was-sadis was-sabi' was-thamin sampai al-hadi ashar sampai latihan ke 11 dan tentu kita ingatkan kembali kepada para ikhwan dan akhwat yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita ini untuk terus uh, tidak lupa melakukan murajaah walaupun kondisinya sering kita absen, sering kita tidak bisa menghadiri kajian secara langsung. karena tidak uh, terus semangat dan tidak berhenti untuk uh, murajaah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan ini satu hal yang kita tekankan sejak dari awal dan terus kita akan tekankan sampai uh, pembelajaran kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ikhwan wa akhwatillah, hadan Allah iyyakum majma'in. Sebelum kita masuk ad-darsul khamis atau at-tamrin al-khamis dari ad-darsul khamis, sebelum kita masuk ke latihan kelima dari pelajaran yang kelima, kiranya perlu diingatkan kembali beberapa hal berkaitan dengan istilah al-fa'il wal maf'ulu bih. Karena di <clears throat> di latihan kelima ini dan latihan-latihan berikutnya e, masih berkaitan dengan latihan sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan e, menentukan mana fa'il dan mana al-maf'ulu bih. Ikhwan wa akhwat a'azakumullahu bisunnah. Yang perlu diingat dari sekarang adalah bahwa al-jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Al-jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama yang kita kenal dengan al-jumlatul ismiyah. Yang kedua al jumlatul al-fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah, adapun al-jumlatul ismiyah adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan kata benda. Kalimat sempurna yang dimulai dengan isim, dengan kata benda, maka dinamakan al jumlatul al ismiyah <clears throat> al-jumlatul ismiyah. Karena dimulai dengan isim Adapun al-jumlatul fi'liyah macam yang kedua daripada al-jumlah dalam bahasa Arab. Al-jumlatul fi'liyah maka di sini bisa ditebak. Kalau tadi al-jumlatul ismiyah dimulai dengan isim, maka bagaimana dengan al-jumlatul fi'liyah? Dimulai dengan al-fi'l, kata kerja. Adapun al-jumlatul ismiyah sudah kita bahas sejak uh, kita membahas jilid pertama dari buku ini. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu dan e, di jilid kedua ini kita akan banyak menemukan al-jumlatul fi'liyah. Di jilid kedua ini kita akan semakin banyak menemukan al-jumlatul fi'liyah, contoh-contoh daripada kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja. Dan nanti bisa lihat di latihan ketiga halaman 32, At-Tamrin Ats-Tsalits Safha 32. Antum bisa lihat di latihan ketiga halaman 32. <clears throat> Di latihan tersebut ada penjelasan tentang al-fi'l, kemudian al-fa'il dan al-maf'ulu bih. Bahwasanya al-jumlatul fi'liyah itu biasanya terdiri dari beberapa unsur. Al-jumlatul fi'liyah, anak ulang, tersusun dari beberapa uh, unsur. Yang pertama, tentu yang pertama adalah al-fi'l itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Lalu kemudian ada yang kita kenal dengan al-fa'il, atau dalam bahasa kita kita kenal dengan istilah subjek. Kemudian setelah al-fa'il ada al maful bih yang kita kenal dalam bahasa kita dengan istilah uh, objek. Nah. Jadi yang pertama adalah al ada al-fi'il. Ada kata kerjanya, kemudian ada uh, al-fa'il, ada subjeknya, kemudian ada al maful bih, ada objeknya. Dan di sini antum bisa lihat contohnya qara'at talibu al-Qur'ana. Sekali lagi ini contoh ada pada halaman 32 latihan ketiga. Di situ ada penjelasan tentang <clears throat> kalimat qara'at talibu al-Qur'ana. Kalimat qara'at talibu al-Qur'ana sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuannya lalu ini adalah jumlatul fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah. Kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja. Dan kata kerjanya antum bisa lihat kata kerjanya adalah koroa. Kata kerjanya dalam kalimat ini adalah koroa. Lihat antum lihat koroa di bawahnya ada ada panah. Lalu ada uh, istilah di situ al-fi'lu. Qara'a al-fi'lu. Qara'a adalah kata kerjanya. Kemudian mana koroa sebelumnya? Mana koroa? Membaca. Membaca. Nah. koroa, Qara'a yaqra'u Keraatan, artinya membaca. At-talibu kalimat setelahnya setelah al-fi'il adalah al-fa'il. Dan al-fa'il dalam kalimat uh, yang kita sebutkan tadi adalah at-talibu. Dan al-fa'il sebagaimana sudah kita jelaskan tadi al-fa'il adalah uh, yang kita kenal dalam istilah kita adalah subjek atau pelaku. Nah, qara'a membaca, siapa yang membaca? At-talibu. Qara'a artinya membaca. At-talibu murid. Siapa membaca? At-talib, murid. Qara'a at-talibu murid membaca Al-Qur'ana. Ah, antum lihat kalimat berikutnya setelah kalimat at-talibu adalah kalimat Al-Qur'ana dan sini dia adalah posisinya sebagai al-maf'ulu b sebagai al-maf'ulu bih atau yang kita kenal dalam istilah kita adalah objek atau Eh, penderita. Nah. Nah. Yang dikenakan atasnya pekerja. Nah. <clears throat> Jadi yang membaca adalah at-talib. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah. Nah, susunan susunan kata, susunan kalimat dari al fail kemudian al-fa'il dan al mufulubi tadi kita sebutkan ini adalah al-jumlatu al-fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyah dimulai dengan fi'il yaitu yang ada dalam eh, contoh di sini adalah qara'ah. Kemudian setelah eh, fi'il biasanya ada setelah itu ada adalah uh, al-fa'il. Dalam contoh ini adalah at-talibu. Kemudian setelah al-fa'il biasanya ada al maful bih, ada objek dan di sini objeknya adalah Al-Qur'an. Qara'at talibu Al-Qur'an, seorang murid atau seorang siswa membaca Al-Qur'an. Dan sudah kita jelaskan pula pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa al-fa'il pasti selalu marfu'. Al-fa'ilu marfu'. Dan tanda bahwa fa'il itu marfu' adalah dhammah. Tanda bahwa isim itu dia marfu' adalah di antara tandanya adalah dhammah. Antum lihat di sini at-talibu. Lihat harokat huruf terakhir dari kalimat at-talibu adalah dhammah. Kemudian adapun al-maf'ul bih Al-Qur'ana antum lihat apa harokat huruf terakhirnya? Fathah. Fathah. Atau para ulama mengatakan al-maf'ul bih pasti itu mansub. Al-maf'ul bih pasti kondisinya selalu harus mansub dan tanda bahwa dia mansub adalah harokat fathah. Tanda bahwa dia mansub adalah harokat fathah. Nah, dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali, mudah-mudahan uh, dapat dipahami kembali dan dapat diingat kembali. Baru setelah itu kita masuk ke Ad-Darsul Al-Khamis Alan. Eh, Adhun wadih ya ikhwan? Wadih jelas insyaallah. Baik. Kalau begitu kita masuk ke latihan kelima sekarang. At-Tamrin Al-Khamis. Uh, ada sekitar 10 soal di sini. Kita minta kepada ikhwan studio untuk membaca terlebih dahulu nanti kemudian setelah itu kita buka kesempatan untuk para ikhwan dan akhwat di rumah untuk ikut bergabung bersama kami mencoba untuk membaca latihan kelima yang ada pada halaman 33. Ad-dars ad khamis At-tamrinul khamis safha thalathun. Di sini at-tamrinul khamis perintahnya adalah akmil akmilil jumal al-atiyata akmilil jumal al-atiyata bi kalimatin munasibatin wadbitha bisyakli wadbitha bisyakli akmilil jumal al-atiyata bikalimatin munasibatin wadbitha bisyakli wadbitha bisyakli akmil mana akmil sempurnakan sempurnakan al-jumal al-jumal jamak daripada sempurnakanlah kalimat-kalimat al-atiyah berikut atau di bawah ini bi kalimatin dengan kata-kata munasibah yang sesuai. yang sesuai wadbitha bisyakli dan berikan tanda harokat dan berikan tanda harokat di huruf terakhirnya di huruf terakhirnya jadi setelah di disempurnakan dengan kata yang sesuai kata yang cocok baru setelah itu kita baca dengan uh, syakal kita baca dengan al harokat apakah dia dhamma apakah kasra atau kau ataukah آه، فتحة آه، واضح إن شاء الله جلاس طيب نبدأ من أين نبدأ <coughs> تفضل تفضل يا أخي الأول رقم واحد رقم واحد من فتح باب الغرفة باب الغرفة ولا باب الغرفة من فتح باب الغرفة أو غرفتي غرفة باب الغرفة نعم, نعم. mudafun ya. ilaih. Man fataha babal ghurfati, mengapa ghurfati terakhirnya? Kasrah. Hmm. Karena dia idhafah. Dia mudafun mudafun ilaih. Nah, posisinya al-ghurfa di situ ilaih. Dan sudah kita bahas pada jilid pertama. Jawabannya di sini ahikmat menjawab man fataha babal apa tadi? Babal ghurfati. Babal ghurfati. Hmm. Terjemahkan ahikmat ah, Siapa yang telah membuka pintu kamar? Nah, babal ghurfati pintu kamar. Di sini ah, hikmat antum bagaimana tadi memberikan harokat untuk kalimat bab, baba atau babu atau babi? Baba. Baba. Fat dengan fathah. fathah. Mengapa dengan fathah? Karena dia posisinya sebagai posisinya sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bi. Nah, babal ghurfati lalu mengapa al ghurfati kasrah bukan ghurfata bukan bukan dia fathah juga? Mudafun. Karena dia posisinya sebagai mudhafun iya. ilaih. Nah. Baik. Syukran. Ah. Ipan jazakallah khair. Nah, isnan. Isnan. Kasarat ukhti athiyaba. Ghasarat ukhti athiyaba. Nah, di sini jawabannya adalah athiyaba. Terjemahkan dulu ah, Isan. Baik. Saudara perempuanku mencuci baju. Nah, mencuci baju. Di sini kalimatnya adalah athiyaba. Mengapa dia fathah? Ah, Isan karena dia posisinya maf'ul bih. Nah, posisinya sebagai maf'ulun bih dan maf'ulun bih sudah kita jelaskan dia adalah mansub. Dan tanda bahwa dia mansub adalah harokatnya fathah. Fathah athiyaba. Ghasalat ukhti athiyaba. Nah. Baik, salasa. Salasa. Daraba ar al-hayyata bil 'asa. Nah. Maratan ukhra ya Ahmad. Daraba ar hayyata bil 'asa. Baik, terjem awalan. laki ah. itu hmm, lelaki itu memukul seorang eh, yang eh, memukul seseorang memukul, seekor ular seekor ular nah. dengan bil dengan tongkat nah, nah lelaki itu memukul ular, ular dengan, dengan tongkat. tongkat nah jadi kalimat yang kita letakkan di sini adalah kalimat Dorobah nah dan dorobah di sini dia sebagai apa itu ah kalimat ah Fa'il atau fi'il? Fi'il. Naam, dia adalah fi'il, kata kerjanya. Naam, dia sebagai kata kerjanya. Naam. Aina al-fa'il dalam kalimat daraba ar-rajulul hayyata bil 'asa? Ar-rajulu. Eh, ar-rajulu. Wa aina al-maf'ul bih? Al-hayyata. Al-hayyata. Naam, sahih. Ahsan. Baik, arba'ah. Arba'ah. Syariba Yusufu al-qahwata. Naam. Sekali lagi ya, Hasan, waktu matarjim. Syariba Yusufu al-qahwata. Nah. Yusuf meminum kopi. Nah, Yusuf minum kopi. Nah, di sini kalimat yang menjadi jawabannya adalah kata kerja syariba. Syariba. Nah. Aina al-fa'il huna ya Hasan? Syariba hmm. Yusufu al-qahwata. Al-fa'il pelaku itu Yusuf. Yusufu. Nah. Wal maf'ulu Al-maf'ulu bi al-qahwata. Al-qahwata. Nah. Baik, khamsah. Syukran Ahsan, jazakallah khair. Khamsah. Khamsah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Maratan akhra ya Hikmat. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Naam, ala saburati. Naam. Tarjim? Eh, guru menulis pelajaran di papan tulis. Dia, dia di papan tulis. Papan tulis. Di sini kalimat yang merupakan jawabannya adalah darsa. Ad-darsa. Mengapa harokatnya huruf terakhirnya fathah ya? Karena dia maf'ul bih. Dia maf'ulun bih. Bih. Nah, maf'ulun bih mansub dan tanda bahwa dia mansub adalah fathah. harokatnya fathah. Nah. Kemudian fa'ilnya mana? al fa'il? Al mudarrisu. Al wa al fi'l? Kataba. Kataba. Syukran. Jazakallah khair. Nah, sitta. Sitta. Akalat su'adu al-khubza. Nah. Akalat su'adu al-khubza. Terjemah. ya. Suad memakan roti. Nah, Suad memakan roti. Di sini kenapa antum e, feel filnya akalat dengan ta tak anis di belakangnya? Karena Suadu nama perempuan. Sahih. Nah, Suad di sini adalah nama perempuan. perempuan. Maka fi'ilnya harus ditambahkan dengan ta tak Ta, tak ta yang menunjukkan bahwa dia muannas. Akalat. Nah, akalat su'adu al-khubza. Jadi jawabannya di sini adalah akarat. Dia sebagai apa itu, Ahsan? Akarat sebagai fi'il. Fi'il. Baik. Aina al-fa'il? Al-fa'ilu pelaku su'adu. Su'adu. Wa aina al maf'ul bih? Al-khubza maf'ulun bih. Mumtaz. Mumtaz. Nah, sabah. Sabah. Qara'tu surat al-kahfi. Qara'tu surat al-kahfi. Nah, Masya Allah. ya. Aku membaca surat Al-Kahfi. Nah, aku membaca surat Al-Kahfi. Jadi jawabannya adalah surata eh? Al-Kahfi. Nah, mengapa surata dengan tanda fathah ya eh, Hidmat? Nah, maf'ul bi. Karena dia sebagai maf'ul bi. B. Aina al-fa'il? Ana. Ah, ah, fa'il dhamir. Nah, fa'il dhamir. Dhamir. Dhamir di sini di kalimat qara itu ada dhamir eh, takdiruhu ana. Nah, syukran. Jazakallahu khair. Thamania. ثمانية أسمعت الأذان يا حمزة Nah. Asami'ta al-adhana ya Hamzatu? Nah, tarjim ya Hasan. Apakah engkau telah mendengar azan ya Hamzah? Nah, apakah engkau telah mendengar azan? Jadi jawab, jawabannya adalah Sami'ta sami'ta. Ini sebagai apa ini? fi'il Al-fi'l. Sami'ta al-adhana. Ay- Aina al-fa'il huna? Al-fa'ilu ضمير ضمير تا أنت ضمير ها ضمير أنت, أنت. شكرا جزاك الله خير أين المفعول به المفعول به الأذان الأذان نعم صحيح نعم أسمعت الأذان يا حمزة نعم تسعة فضل يا حكمت تسعة <clears throat> ذهب التاجر الدكان ذهب التاجر الدكان Sekali lagi ya jawabannya, diperbaiki. Nah, ada kata. Ad, nama mana adukan? Adukan. Toko. Toko. Adukan toko. At-tajir, mana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Nah, apa yang dilakukan pedagang terhadap tokonya? Oh. Nah. Menutup. Oke, nah, kasih bahasa Arabnya bagaimana? Atau membuka, terserah. Nah, fataha, membuka. Nah, kita pilih yang yang ini saja yang sering kita ulang-ulang. Fataha. Fatahat fataha at-tajiru ad ad taib. Jadi jawabannya adalah kata kerja fataha. Fataha. al fa'il? At-tajiru. At-tajiru. Al-maf'ulu bih? ad dukana ad dukana muntaz Taib. Al-akhir, asyara asyara Kharajat tullabu minal fasli. Naam, kharajat tullabu minal fasli. Naam, terjem? murid-murid itu telah keluar dari kelas. Nah, kata kerja di sini jawabannya adalah kata kerja kharaja. Eh, kharaja. Nah, aina al-fa'il ya Ihsan? Al-fa'ilu at-tullabu. Nah, hal hunaka maf'ul bih? Ada enggak maf'ul bih di sini? Ghairu mawjud, Tidak ada. Nah, tidak ada. Di sini seakan-akan ada ada satu penjelasan yang perlu dijelaskan dan tertinggal sepertinya bahwa jumlah fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah itu minimal tersusun dari al-fi'il dan al-fa'il saja. Dua saja, al-fi'il dan al-fa'il. Tapi kadang-kadang juga harus memerlukan al-maf'ulu bih. Jadi minimal berapa e, jumlah ya tersusun dari beberapa berapa kata ya, kan? Dua kata. Yang pertama al-fi'il, yang kedua fa'il. Al-fa'il. Bisa juga sampai tiga al-fi'il, al-fa'il dan al-maf'ulu Nah, sepertinya sudah ada yang mulai menelepon nih. Nah, sudah tidak sabar. Nah, sebentar lagi insyaallah. Kemudian penjelasan berikutnya yang juga tertinggal sepertinya di sini bahwa kata kerja kata kerja di depan fataha ghosala kataba kata kerja ini e, perlu diperhatikan jika al-fa'ilnya adalah muannas jika al-fa'ilnya jika pelakunya, jika subjeknya mu'annas, maka fi'ilnya harus ditambahkan dengan ta'ut ta'nis di belakangnya. Saya ulang sekali lagi jika al, eh, al fa'ilnya adalah muannaf maka al failnya harus menyesuaikan diri dan cara dia menyesuaikan diri jika al fa'ilnya muannaf maka al failnya harus ditambah dengan tak marbutah eh, afwan ditambah dengan tak at-ta'ni lesta marbutah nah contoh eh, contoh bagaimana contohnya nah seperti ini nomor dua tadi gosalat ukhti ghasalat Ukhti. Mana fa'il di kalimat ghasalat ukhti? Ukhti. Nah. Ukhti itu fa'il. Bukankah ini mu'annas fa'ilnya? Nah. Maka fa'ilnya harus ditambahkan taat taanit setelah setelah huruf terakhir dari kalimat ghasalah. Ghasalat harta di situ. Contoh lain, antum lihat di latihan keempat nomor misalnya nomor uh, dua misalnya ghasalat aminatu al-mindila di sini karena al-fa'ilnya adalah aminatu, maka kata kerjanya harus ditambah dengan ta at-ta'nis, ghasalat. Kemudian juga contoh lain nomor empat, misalnya nomor empat latihan yang sama latihan keempat. Latihan keempat nomor empat nomor halaman 32. Syaribat al-baqaratu al-ma'a. Syaribat. Mengapa fa'ilnya kita tambahkan ta ta ta'nis di belakangnya? Karena fa'ilnya mu'annas. Mu'annas yaitu Baqarah. Al-baqaratu. Sapi betina. Sapi betina. Nah. Contoh lain. Nomor 6 lihat. Dharabat Fatimatu bintaha. Dharabat Fatimatu bintaha. Karena fa'ilnya di sini muannas, maka kata kerja dharaba harus ditambahkan ha? ta'u ta'rif di belakangnya. Nah, demikian penjelasan kiranya tertinggal belum sempat dijelaskan tadi dan naftahan majali eh, al-mustami'. Nah. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk antum semua yang ingin bergabung dan berinteraksi dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini bagi antum yang baru bergabung silakan membuka di halaman 33 tamrin yang kelima Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan kita angkat penelpon yang pertama. Tayyib, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, lain dengan Umu Ihsan ya. Iya. Nah. Ihsan dari Keranggan Om Ihsan. Naam, tafadhali ya Umm Ihsan, tafadhal, tafadhali. Uh, Rokom wahid. نعم التمرين الخامس Eh, man fatahal Qur'ana Man fatahal Qur'ana mumtaz. Di sini jawabannya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Terjemahkan dulu, Umu. Eh, siapa yang telah membaca Al-Qur'an, siapa yang telah membuka Al-Qur'an. Nah, siapa yang telah membuka Al-Qur'an? Ya. Kenapa di sini Al-Qur'ana, eh, Muisan? Uh, eh, karena dia masuk uh, al-maf'ul bih. Sebagai maf'ul sebagai bih. objek. Nah, sebagai objek. Syukran. Nah. Istamir. Uh, Isnan. Uh, gosalat ukhti athiyaba. Nah, ada jawaban lain selain athiyaba, Umu? Uh, al-qamisu. Al-qami. Al-qamisa. Al-qamisa wal al-qamisa. Al-Qamisa. Naam. Sekali lagi ummu ghasalat ukhti. Ghasalat ukhti al-qamisa. Al-qamisa. Nah, mengapa dia uh, mansub atau fathah? Uh, lianna liannahu uh, maf'ulun mumtaz. Liannahu maf'ulun bih. Hmm. Nah, jamil. Uh, Nah. <clears throat> Qatala ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Nah. Jawabannya adalah qatala. Uh, qatala. Nah. Terjem, terjemahkan dulu Ummu Hasan. Uh, eh, seorang laki-laki telah membunuh ular dengan tongkat. Nah, Jadi sini jawabannya adalah qatala. Kata kerja qatala. Ainal fa'il? Fa'il ar-rajulu. Ar-rajulu. Wa ainal maf'ulu bih? Uh, hayyata bi eh, Al-hayyata. Al-hayyata saja. Nah. Al-hayyata. Al-hayyata saja. Nah. nah. Teruskan terakhir. Syariba Yusufu al-qahwata. Nah. Tarjim, Tarjim uh, Yusuf telah meminum kopi. Nah, di sini fa'ilnya adalah fa'ilnya uh, Yusuf. Yusuf. Aina al-fa'ilnya? Al-fi'l iya, syariba. Syariba. Wa aina al-maf'ul bih? Al-qahwata. Al-qahwata. Mumtaz. Syukran Ummu Isan. Ada pertanyaan Ummu Isan? Uh, eh, ini apa Tarjinnya kan berarti yang kita pelajari kata kerja ini kan telah berlalu semuanya saat ya. Telah ber, nah, di sini kata kerjanya semuanya rata-rata menggunakan fil madhi yang sudah lampau, yang sudah lewat. Nah. Iya, eh, eh, makasih Ustaz. Baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Jazakallah khair kepada Mbak Ihsan di Keranggan. Silakan bagi para pendengar yang lain yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. Masih pembahasan tamrin yang kelima, silakan di halaman 33. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan nama siapa di mana? Umu Ahsan kasih. Hmm. Tadi Umu Ahsan, sekarang Umu Ahsan. Nah, dua pelanggan kita ini. <laughs> Kaifa ki Umu Ahsan? Alhamdulillah. Nah. <laughs> Lagi sakit. Gimana Ustaz jawabnya? Bagaimana Umu Ahsan? Kalau sakit gimana jawabnya Ustaz? Ah, bisa bisa masih bisa jawab alhamdulillah. Masih bisa. Ini suaranya masih oh, jelas. Gitu. nah, syafaqillah wa Nah. Fadal fadal fadal ya Umu Ahsan. Khamsah. aja Ustaz ya Khamsah. Nah atabal mudarisu ata ala saburati. Sekali lagi Ummu Hasan, saya kurang dengar. Katabal mudarrisu. Katabal mudarisu ajwiyata ala saburati. Ajwibata. Ajwibata. Ah, nah. Ala al, al ajwibata. Nah. Hmm. Ma mana al ma mana al ajwiba? Uh, ah, jawaban. Jawaban jawaban. Nah. Nah. nah. Terjemahkan Ummu Ahsan seluruhnya bal mudarrisu guru telah menulis jawaban-jawaban di uh, papan tulis. Nah, Di sini jawaban al-ajwibata bata, apa dia fathah, Mumu? Hmm, karena maf'ul bi. Karena maf'ul bi, Baik, Syukuran. Teruskan. Sita. Sita. Alak su'adul khubza. Khubza. Nah. Hmm. Jadi jawabannya adalah akalat. Mengapa eh, kalimat akalat e, diberi tak ta di sini? Ya karena uh, eh, suat ini nama mu'annas Ustaz. Jadi diberikan Nah, karena fa'ilnya suat adalah mu'annas. Nah. Hmm. Nah, baik. Wa aina al-maf'ulu bih? Maf'ulu bih khubzah. Al-khubzah, baik. Sab'ah al-akhir, sab'ah. Sab'ah. Qara'a qara' qara'tu nah. suratal abasa. Qara'tu surata abasa. Nah, qara'tu surata Abasa. Abasa. Nah, nah. Jawabannya adalah surata Abasa. Ainal ainal maf'ul bih di sini? Maf'ul bih surata Abasa. Surata Abasa. Baik. Hmm. Ainal eh, fa'il? Fa'ilnya qara. Eh, fa'ilnya ah. kata ganti eh, ana. Ana, kata ganti ana yang ada dalam tu. Dalam kata kerja tu. Nah. Qara tu. Baik. Syukran Ummu Hasan, jazakallahu khair. Ada pertanyaan Ummu Hasan? Ada sedikit Ustaz. Ya, ya. Nah. Uh, kan ini di halaman berapa ya? 32 Ustaz. Ya, 32. Ini kan ada kalimat sempurna sekali hal uh, eh, nomor 10. Nah, 10. Eh, Fatahal kolu dukana. Nah, dukana. Nah, ini visa atisamania ini sebagai keterangan apa ya Ustaz kalau dalam bahasa Arab itu? Visa mania ini keterangan waktu saja ini. Oh. Zarf, oh. za, zarf zaman di sini. Penjelasan tentang Eh, zarf, zarf zaman. Nah, penjelasan tentang waktunya. Nah. Berarti ini Ustaz kalau kalau failnya ini uh, kan bisa bisa ditambah dengan apa namanya uh, uh, apa namanya ini? Al-fa'il atau al maf'ul bih? Mm, mm, al, ini al-fa'il misalnya kan ditambah dengan bisa ditambah dengan misalnya ini loh. Aduh, lupa lagi. Maksudnya jumlah isminya bisa bisa tidak hanya fi'il, fa'il dan maf'ul bih tapi ditambah dengan yang lain gitu maksudnya. Oh, oh itu berarti kan ini. Ya, jumlah ya, memang oh. intinya itu kalau bukan dua atau tiga. Betul. Tapi bisa ditambah dengan juga keterangan waktu atau keterangan tempat. Boleh juga seperti itu, tidak apa-apa. Nah, tapi ini yang intinya dua al fi'il wal fa'il atau tiga al fi'il, al fa'il dan al mafulubih Sisanya itu keterangan tambahan saja. Sisa daripada ketiga unsur tadi hanya keterangan tambahan saja. Nah, dihapus pun tidak apa-apa. Misalnya kalau Ummu bilang fatahal baqalu ad-dukana, bukankah ini kalimat sempurna? Iya. Kalimat keterangan berikutnya hanya sebagai tambahan saja. Nah, tidak merupakan inti daripada al-jumlatul fi'liyah. Nah, ti? Ummu Hasan? Tayyib syukuran jazakallah khair. Iya. Tayyib jazakallah khair kepada Ummu Hasan. Terima kasih. Kita akan terima kembali satu telepon dan kita harapkan untuk pendengar ikhwan silahkan ya. Bagi pendengar akhwat, di pending sementara kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan di line telepon 021 823 6543. Masih tamrin yang kelima halaman 33. Kita angkat kembali telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tidak masalah. Silakan dengan siapa di mana? Ibu Masita di Lantang Agung. Eh, kurang jelas suaranya. Dengan siapa umum? Bu Masito di Lenteng. Bu Masito di? Lenteng. Lenteng Agung. Iya. Nah, tanggung sudah masuk Depok sepertinya. Iya. Taib. Nah. Ah. Umum Masyito, eh, Masyito, Ibu Masyito mau baca? Iya. Nah, silakan. Dari nomor Samania. Samania. Nah. Ah, Amin. Sama aja itu saya yang kayak tadi. Enggak apa-apa ya. Nah, tidak apa. Nah, tidak apa-apa. Asami ah, ta al adana ya hamzat. Nah, ya hamzatu. Nah. <clears throat> Diterjemahkan umum apakah kamu mendengar azan ya Hamzah? Nah, di sini jawabannya adalah kata kerja sami'ata. Ah, iya. Ainal maf'ul bi? Maf'ul bi al-adzana. Al-adzana, baik. Teruskan, iya. Umu, Tisa. Hmm, tisa. Fatahat tajiru dukana. Sekali lagi, fatahat tajiru. Fatahat tajiru ad-dukana. Baik. Jawabannya adalah uh, eh, al-fi'il ah, fataha. Nah, aina al-fa'il dalam kalimat ini? Al-fa'il at-tajiru. At-tajiru, syukran. Nah. Terakhir asyara. Asyara kharajat tulabu minal fasli. Sekali lagi Ibu Masyita dibaca kharajat tulabu. Kharajat eh, zahabat boleh ya Ustaz ya? Boleh, Zahabat boleh. Zahabat. Zahabat tulabu. Tulabu. Zahabat tulabu minal fasli. Nah, zahabat tulabu minal fasli. Nah, pergi dari kelas. Maksudnya begitu, Ummu? Iya. Baik. al fa'il di sini, Ummu? al fa'il at-tulabu. Nah, ada maf'ul bihi di sini? Malah enggak ada. Tidak ada. Nah, baik. Ya. Syukran um, Ibu Masyita, jazakallah khair. Ada pertanyaan, Ummu? Uh, ada. Uh, ini yang nomor berapa yang ada silkomisnya tuh yang pertama yang nah tapi yang uh, waman fatahan nawafida nah terus uh, ininya jawabannya alinya jawabnya fatah tuha nah ini domirnya ha iya domir nawafida Ustaz ha ini domir kembali ke kalimat an nawafid an nawafid itu uh, eh, apa sih namanya an nawafid itu jama oh, jama' an nawafid jama jadi domirnya H gitu. Nah. Kan kalau ini pintu kan tadi babul fasli ini. Fatah tuhu. Tuhu. Uh, kalau ini nawafida. Mengapa fatah tuha begitu? Uh Kenapa bukan fatah tuhu? Iya, iya, iya. itu iya, iya. saja mau. Iya. Pertanyaannya itu saja. Nah. Uh, ah, ya, ya. Taya, nanti disimak. Ya, ya jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Nah, di sini mengapa fatah tuha sudah kita jelaskan sebenarnya tapi tidak mengapa. Kalau tadi sebelumnya fatah tuhu karena hu ini kembali ke bab dan bab itu muzakkar. Tapi ketika e, kasusnya an-nawafid, an-nawafid itu bukan muzakkar tapi muannas. Dia mufradnya adalah tunggalnya adalah nafidatun. Dan nafidatun ini isim ghair akil, oleh sekretarik isim ghair ah. al-akil kata benda yang tidak berakal. Dan sudah kita pelajari dulu bahwa jamak daripada isim ghair akil jamaknya walaupun terlihat seakan-akan tidak ada tanda tamar butoh tamar butoh tidak ada tanda muannas tapi karena dia jamak daripada isim ghaira akil dia muannas maka fatah tuha hanya ini kembali ke an-nawafid dan sekali lagi an-nawafid adalah muannas nah dan dilihat dari bentuk asalnya saja <clears throat> bukan dari bentuk jamaknya jamaknya lihat jamaknya jamak setiap jamak daripada isim ghaira akil walaupun mufradnya muzakkar misalnya yeah Misalnya kitab, bukankah mufradnya kitab uh, kutub kitab? Iya. Kitab muzakkar atau muannas, Kitab muzakkar. Tapi ketika jadi jamak kutubun muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Nah. Wallahu a'lam. Baik, demikian ada kaidah satu mungkin yang kita bisa sampaikan satu nah. setiap jamak yang berakal isim ah, setiap jamak yang tidak berakal. Nah, maka dia dihukumi muannas. Nah. Baik, uh, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali foto. Nah, kita masuk ke at-tamrin as-sadis alan. At- <clears throat> At-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Tadi sebelum kita masuk ke 6 kita break sebentar Ahizan. Bisa. Baik, pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana mana kita akan kembali setelah kita simak ke jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali bersama anda di frekuensi 756 AM Dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Al-Arabiyah jilid yang kedua Dan kita sudah uh, masuki latihan yang kelima Dan insya Allah pada malam ini kita lanjutkan pada uh, tamrin yang keenam tafarruzu. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. <clears throat> Nabda at-tamrin as-saris, kita mulai membaca at-tamrin as-saris latihan ke-6. Di sini perintahnya adalah ij'al min al kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha wadbit akhiraha Ija'al, mengenai ija'al? Jadikan. Jadikanlah kullan setiap tiap. setiap minal kalimati dari kata-kata al-atiyati berikut, berikut maf'ulan bih kita jadikan sebagai Maf'ulan maf'ulan bih eh. kemudian wadbit akhiraha kemudian berikan tanda harokat huruf akhirnya berikan tanda harokat pada huruf akhirnya Nah, dan sudah kita pelajari tadi maf'ulun bih, bagaimana harakat huruf terakhirnya, ikhwan? Kalau maf'ulun bih fathah. Fathah atau kenal dengan istilah al-maf'ulu bihi mansubun. Dan tanda bahwa itu mansub adalah fathah. Fathah. Nah, <clears throat> di sini ada wahid, itsnan, sarasa, arba, khamsa, sita. Eh, ada enam kata. Kita buat dari enam kata ini masing-masing eh, satu kalimat sempurna dan sekali lagi e, kata tersebut dimasukkan atau di, dijadikan posisinya sebagai maf'ul bih. Nah, bisa kita mulai dari ikhwan di studio? Baik. Dimulai dari kalimat Al-Qur'anu. Menjadikan kalimat Al-Qur'anu ini dalam kalimat sempurna kemudian posisinya sebagai apa tadi? Maf'ul maf'ul bih. Nah, fadhal. Al-Qur'anu. Nah. Qara'a Muhammadu Al-Qur'ana. Nah, qara'a Muhammadun al quran Ana, ah, naam, sahih. Terjemahkan. Muhammad membaca Al-Quran. Nah, di sini fa'ilnya adalah Qara'ah. Qara'ah. Kemudian fa'ilnya adalah Muhammadu. Muhammadun. Kemudian al-maf'ulu bih Al-Quran. Al-Quran. Sahih. Naam. Ahsanta ya akhi. Naam. Naam, ithnan alan. Al-qahwa. Al-qahwa mungkin lepas. Al-qahwa. Al-qahwa tu. Naam. Ah. Akalat Fatimatu al-qahwata. Nah, akalat syaribat Fatimatu al-qahwata. Nah, mumtaz. Nah, syaribat Fatimatu al-qahwata. Nah, al-mana kan al-qahwah ya? Kopi. Ah, hikmat, ah? Kopi. Kopi. Nah, terjemahkan. Syaribat Fatimatu al-qahwata. Fatimah meminum kopi. Fatimah minum kopi. Aina al-fa'il di sini? Fatimah. Fi'al, al-fi'al. Eh, syaribat. syaribat. Mengapa fa'ilnya ada tak ta'nis di situ? Karena fa'ilnya muannats yaitu Fatimah. Fatimah tu. Nah, al-qahwata posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sahih. Ahsant. Baik, ithnan. Uh, afwan, thalatha. Nah. Baik. Ithnan at-tufahu. Thalatha. Afwan, as-salah, thalatha. At-tufahu. Ma hmm, mana at-tufahu? Buah-buahan. Ah, at-tufah. Pisang, Ustaz. La, apel. Nah. Apel, nah. nah. At-tufah apel. Nah. Baik. At-tufahu. Akala at-tiflu at-tufaha. Naam. Akala at-tiflu at-tufaha. Naam, terjem. Anak kecil itu memakan pisang. Naam, anak kecil itu makan pisang. Jadi fi'ilnya adalah akala. Akala al-fa'il at-tiflu. At-tiflu. Al-maf'ul bih adalah at-tufaha. At-tufaha. Sahih. Nah, ahsant. Tayyib al-baba, ah, afwan, al-babu. Al-babu. Daraba ar-rajulu al-baba. Daraba ar-rajulu al-baba. Al-baba, limadha? Tayyib, la bas, naam, tarjim. Ya Allah, ba. Tayyib, daraba ar al-baba. Tarjim, terjemahkan dulu. Seorang laki-laki memukul pintu. Naam. Aina al-fi'l huna? Fi'l, al-fi'l. Al-fi'l. Fi'lnya adalah? Daraba. Daraba. Al-fa'il. Al-fa'il. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Al-baba di sini sudah pasti dia posisi sebagai maf'ulun bih. Nah, sahih. Nah, sesuai dengan permintaan al-babu dimasukkan jadi maf'ul bih. Baik. Ad-darsu. Nah. Ad-darsu. Pelajaran. Nah. Qara'a al-mudarisu ad-darsa fil fasli. Nah, Masya Allah. Sekali lagi ya, Hasan. Qara'a al-mudarisu ad-darsa fil fasli. Fil fasli. Nah, tarjim guru itu membaca pelajaran di dalam kelas. Guru itu membaca pelajaran di dalam kelas. Dalam kelas. Aina al-fi'l huna? Al-fi'lu qara'a. Qara'a. Hmm. Al-fa'il? Al-fa'ilu al-mudarisu. Nah, dan ad-darsa di sini kita masukkan ke dalam maf'ulun? Maf'ulun bih. Nah, lalu ada keterangan lain, keterangan tempat fil fil fasli. Fasli di kelas. dalam kelas. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Nah. Terakhir al-qamisu. Al-qamisu. Nah wasala wasala uh, wasala rajulu al qamisa na'am wasala ar rajulu na'am suka ar rajulu ini nah wasaltu al qamisa tebalas wasala ar rajulu al qamisa nah terjem. seorang laki-laki uh, mencuci bajunya mencuci bajunya nah al qamisa di sini posisinya sebagai المفعول به المفعول به طيب شكرا أخ حكمت جزاك الله خير nah, نفتح المجال للمستمع طيب kita berikan kesempatan kembali untuk sesi ini bagi para pendengar roja di line telepon 0218236543 kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Baik terputus bagi para pendengar roja yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita bahasa Arab malam ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan bagi Anda yang ingin e, menyampaikan pertanyaan via SMS Anda bisa melayangkan di 0819896543 Tapi kita angkat telepon selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah nah, Dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Perumnas Satu Masya Allah Abu Lukman, kefahaluk Abu Lukman Alhamdulillah Masya Allah. Fadal Pak Abu Lukman. Mohon maaf Pak Abu Lukman dikecilkan sedikit tadi monitornya atau dimatikan. Ya ada feedback. Baik. Jazakallah khair. Silakan. Qara'a Ahmadu Qur'ana. Naam, Qara'a Ahmadu Al-Qur'ana al atau Qur'an? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Baik. Ayat fa'ilnya di sini? Fa'ilnya qara'a. Al-fa'il, fa'il fa'il Ahmadu. Ahmadu. Wa ainal iya. maf'ulu bih? Qur'ana. Al-Qur'ana. Nah, terjemahkan Pak Bulukman. Ahmadu Ahmad membaca Al-Qur'an. Mumtaz. Nah, teruskan. <clears throat> Is Isnan. Nah. Kahwat. Kahwatu. Nah, al-qahwatu. Al nah, jangan lupa alif lamnya al-qahwatu. Nah. Al-qahwatu. Nah. Syarab syarabat aminatu Al-Qahwata. Al-Qahwata. Nah, syaribat. Syaribat. Ah, Aminatu. Eh, nah. Aminah atau Fatimah tadi? Fatimah, Fatimah. Baik. Syaribat Aminatu Al-Qahwata. Jadi Aminah sekarang, bukan Fatimah. <laughs> Baik, syaribat Aminatu Al-Qahwata. Nah, aina al-fa'il di sini? Pak Abu Rukman. Aminatu. Aminatu. Nah, mengapa syaribat fi'ilnya diberikan tautan di situ? Karena muannas Ustaz. Karena apa yang muannas? Aminah. Karena fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya nah, mu'annas. Nah, Terus Teruskan satu lagi Pak Brukman. at-tufahu. At-tufahu apel. Apel. Nah. Tafadhal. At-tufah. Saya makan apel. Nah. Bagaimana bahasa Arabnya? Akalat akalatu akaltu tufaha. Naam, akaltu at-tufaha. Nah. At-tufaha. Nah. Nah, sekali lagi Pak Akal Akalat akalatu subaha. Lamnya di sukun. Akal tu. Oh, akal tu sana. Nah, sekali lagi Pak Abrukman. Akal tu subaha. Atufaha, sahih. Nah, saya makan saya makan apel. di sini. Di sini failnya apa itu Pak Abrukman? Failnya nah, subjeknya apa? Pelakunya apa? saya, itu nah, hilangan, ya? Itu domir mustafir oh, iya. takdiruhu ana. Nah, domir itu tidak terlihat Ya, Ada dalam fi'il tersebut, ya kita ya. tentukan dia adalah ana. Nah. Ana. Taib syukuran Pak Abu Lukman. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak Abu Ya, ini lagi cakep Ustaz. <laughs> Iya, pertanyaan seperti Pak Abu ini telepon. Tapi, iya. labas. Tapi Masya Allah luar biasa. Jawabannya betul semua. Alhamdulillah. Syukuran Pak Abu Lukman. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah khair pada Abu Lukman. Kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain juga ke Abu Lukman. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Tapi kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Ahlan dengan siapa di mana Pak? Di Solihin di Jakarta. Pak Solihin di hmm. Jakarta. Hmm. Masya Allah. Kefalik Pak Solihin. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Nah sudah dua dua penelpon ini. Alhamdulillah ikhwan semua. Taib. Fadal Solihin dari Al Al, al Fatah tu al Mumtaz. أين الفعل هنا Uh, الفعل Fatahtu di Fa- satunya. نعم الفعلnya فتحت نعم أين الفاعل kalau begitu Ah, filenya tunya ini. نعم tunya ضمير Domir yang ada dalam fa'il tersebut nah kita tentukan dia adalah ana nah wal maf'ul bih di sini adalah al-baba. al baba taib teruskan Qara tu ad-darsa. nah semuanya antum menggunakan Bomir anak semua di sini sepertinya semuanya. nih. Iya, Ustaz. Baiklah, Mas. Qara'atu ad-darsa. Tarjim? Saya membaca pelajaran. Nah, di sini uh, maf'ul bihnya adalah maf'ul bihnya ad-darsa. Ad-darsa. Baik. Terakhir? Ghazaltu al-qamisa. Sekali lagi, ah, sorehin. Ghazaltu al-qamisa. Ghasa apa ghasa? Sa apa sa? Gosa. Gosa, nah. Gosa itu al komisa. Al-qami? Sa. Ini sot apa sa? Ay, so. Naam. <laughs> Naam. al komisa. Gosa al komisa. Gosa itu al komisa. Naam. Tapi eh, terjemahkan dulu. Ah, sorehin. Gosa itu al komisa. Saya mencuci pakaian. Saya mencuci pakaian. Dari ketiga contoh yang disebut tadi semuanya fa'ilnya apa? anak. Anak semua. Taib. Syukur. Salihin, jazakallah khair. Nah, ada pertanyaan Asrin? Uh, eh, belum ada. Belum ada. Taib. Syukuran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair pada Salihin. Kita angkat kembali bagi para pendengar uh, telepon untuk satu orang penelpon kembali. Afwan dua di 8236543. Silakan kita berikan kesempatan di 8236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abdullah di Tambun. Abdullah di Tambun. Nah, kefaluk ya Abdullah. Alhamdulillah. Taibah, Masya Allah. Fadlah Abdullah. Baru pulang kerja sepertinya ini. Uh, la. La, taib, Mau berangkat? Baik, iya. baik, lalas. Nah, fadal. Dari awal, dari Al-Qur'anu. quran tala قرأت تلا قرأ التلميذ القرآن ممتاز قرأ التلميذ نعم antum membawa di sini menggunakan kalimat baru at-tilmidzu apa makna at-tilmidzu terjemahkan dulu uh, seorang murid membaca Al-Qur'an nah at-tilmid artinya at-talib nah uh, tolong jelaskan ain al-fa'il ya Abdullah al-fa'il wa at-tilmidzu al-fa'il at-tilmidz baik al-maf'ul al-maf'ulul al-Qur'an. Al-Qur'an, ah, baik. Syukran. Istamir, lanjutkan. Akalat akalal waladul tufaha. Naam, akalal waladu at-tufaha. Terjem. Anak seorang anak memakan apel. Naam, seorang anak memakan apel. Sini ada kalimat al-walad. Posisinya sebagai apa di situ? Fa'il. Al-fa'il. Aina al-fi'il? الفعل أكل طيب شكرا نعم الأخير صوت lagi الدرس الدرس نعم درس أحمد الدرس درس أحمد الدرس نعم bagaimana ترجمانه أحمد belajar sebuah pelajaran Nah Ahmad belajar pelajaran Nah Taib syukur Abdullah Bisa ada pertanyaan Sementara belum sepertinya. Belum. Oh, baik. Labas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khair kepada Abdullah. Kita akan terima kembali satu penelpon di line telepon 8236543. Silahkan bagi para pendengar yang lain kita angkat telepon yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana Pak? Eh, Abu Faisal di Ciledug. Abu Faisal di Ciledug. Nah. كيف حالك ah, Abu Faisal? Alhamdulillah khair. Masya Abu Faisal ada tiga ketiga isim lagi yang belum dibahas. Nah, al kahwatu, dan al qamisu. Kalau bisa anda membawa jawaban bisa begitu? Bebas. Sebisanya, nah, sebisanya. Jangan dipaksakan. Nah. Eh, Asharibta al kohwata ya hmm. Fatimah Asyaribta atau syaribti? Asyaribti uh, kohwata ya Fatimah Naam. Saya antum tadi ngomongnya ke Fatimah, maka syaribti bukan syaribta. Iya. Naam. Mumtaz, antum bawa kalimat baru, masya Allah. Tolong diterjemahkan. Apakah engkau meminum kopi wahai Fatimah? Masya Allah. Nah, al uh, fa'il? Asyaribti, al fa'il? Uh, Al-fa'il uh, Fatimah. Fatimah atau Bamir? Uh, Bamir. Fatimah yang disebutkan di belakang itu bukan bukan fa'il. Oh, nah. Tapi uh, fa'ilnya adalah domir, anti, domir anti, kata kerja anti. Nah, baik, teruskan. Al-babu sara. kasara hamzatu al-baba. Baik, kasara hamzatu al-baba. Terjemahkan. Hamzah mematahkan pintu. Nah, kenapa antum gak pakai yang nama lain? Kenapa Hamzah? Taib, lalas. Taib. Taib, uh, الفائل همزة طيب الفائل همزة طيب الفعل الفعل كسر كسر طيب شكرا نعم الأخير القميص القميص وصلت وصلت فاطمة القميص القميص صا صا قميص قميص نعم آه، أين الفاعل الفاعل Fatimah. Baik. Mengapa fi'ilnya dikasih tahu ta'anis di situ? Lianna eh, eh, lianna fa'ilu mu'annas. Lianna fa'ila mu'annas. Naam. Baik. Syukran ah. Siapa tadi? Ah, siapa? Abu Faisal. Abu Faisal. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Wa Baik. Jazakallah khair Abu Faisal. Baik, Ustaz. Nah, kita masuk ke at-tamrin sabi'. At-tamrin sabi' latihan ke-7 ta'ammal al الآتيين al المثالين ta'ammal al معنى al يا Mana ta'ammal Perhatikan. Nah, ta'ammal di sini artinya perhatikan. al ini dua dua contoh contoh atau dua misal al atiyaini berikut ini berikut ini nah biasanya kita eh, mendapatkan kalimat al atiyah atau al-misal at-tali atau al-misal al-ati. Mengapa sekarang al ya ini? Mengapa dia musanna? Mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, mengikuti kalimat. Nah, ahsan. Karena dia sebagai sifat, maka uh, sifat itu mengikuti benda yang disifati. Benda yang sifatnya adalah musanna, di sini adalah al misal ini, maka sifatnya juga harus musanna. al ya ini. Nah. Kemudian uh, di latihan ke-7 ini sebenarnya bukan uh, bukan mengerjakan tugas tapi kita hanya diminta untuk memperhatikan beberapa contoh yang disebutkan di sini. Dan uh, kiranya uh, kalau anda perhatikan di sini masih berkaitan dengan al-fa'il dan maf'ul tadi. Kita lihat contoh pertama al-awwal. Di contoh pertama ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama at-tullabu zahabu ilal mal'abi. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Kalimat berikutnya masih contoh yang pertama. Jadi contoh pertama ini setiap contoh ada berapa kalimat ya, Kwan? Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama sudah kita baca tadi at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Adapun soal yang uh, uh, contoh yang kedua, afwan bukan contoh kedua, co uh, masih contoh yang pertama tapi kalimat yang kedua dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal malabi. Apa yang terjadi di sini, ya, Ikhwan? apa yang kita rubah dari contoh yang pertama? Bentuk kata kerjanya. Nah, bentuk kata kerjanya kemudian apa lagi yang berubah? Susunan? Susunan kata. Susunan katanya. Kalau tadi yang e, pertama at labu isim duluan. Iya. Baru kemudian yang kedua apa yang duluan? Isim apa fi'il duluan? Fi'il duluan. duluan. Nah, kalau yang pertama at labu zahabu, fi'ilnya di belakang setelah at labu. Nah. Sekarang Fi'ilnya, kata kerja kita letakkan di depan. Zahaba at-tullabu ilal man'abi. Hmm. Kalau yang pertama tadi at-tullabu zahabu jumlah ismiyah. Kalau zahaba at-tullabu jumlah fi'liyah. fi'liyah. Nah. Dan selain perubahan susunan kata, tadinya di depan jadi belakang atau kebalikannya, di sini ada perubahan di antum perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya kalau yang pertama tadi zahabu ada bomir oh. wow ada domir bau yang menunjukkan bahwa domirnya adalah hum. Sekarang wawu dihilangkan. Ya. Zahaba, kembali ke asal. Zahaba, kembali ke domir huwa. Zahaba at-tullabu ilal mal'abi. Kalau pertama tadi ujung isminya, maka at yang didahulukan adalah isim. At-tullabu zahabu. Ya. Karena yang disebutkan sebelumnya adalah isim jamak, maka fi'il yang disebutkan setelahnya harus menyesuaikan diri. Fa'ilnya ternyata adalah jamak. Jama. Zahabu. Tapi kebalikannya kalau zahaba diletakkan di depan lalu datang setelah itu fa'il, maka karena fa'ilnya disebutkan maka dikata kerjanya tidak perlu satu lagi. Hmm. Cukup dengan isim zahir at-tullabu. Zahaba at-tullabu. Aynal fa'il ya kan? At-tullabu. At maka dikata kerjanya tidak perlu lagi ditambah lagi wow karena sudah diwakili oleh isim kata benda yang tampak jelas yaitu at-tullabu. Faham tuh? Faham. Nah. Jadi kalau kata kerjanya di, di depan ee, eh, kalau dia muzakkar maka kembali ke domir huwa. Kalau dia muzakkar maka kembali ke domir huwa. Zahaba huwa. Tidak perlu lagi ditambah wau atau ditambah yang lainnya kalau domir, kalau fa'ilnya adalah ee, eh, jamak. Nah. <clears throat> Eh, bisa dipahami insyaallah Iya artinya bentuk kata kerjanya mufrad ya saudara ya? dan tidak terpengaruh kepada fa'il di depannya. Betul, betul. Kata kerjanya tetap mufrad, tetap tunggal. Walaupun fa'ilnya setelah itu jama. disebutkan adalah jamaat Nah. Alaisa lab jamaah ya, kawan? Jama dari apa at-tullabu? Talibun. Talibun. Nah, ini jama Tapi karena diletakkan setelah itu maka fa'ilnya tidak perlu ditambahkan domir di situ. Tidak ya. perlu ada wau atau tidak perlu ada huruf yang lain karena sudah diwakili oleh kalimat at-tullabu. Faham tu? Faham. Dan ini berlaku untuk seluruh kata kerja al-fi'il madhi saja. Ya. Berlaku umum, bukan hanya terbatas pada dahaba saja ya. Nah, nah tidak terbatas pada dahaba. Kalau kita ganti misalnya at-tullabu at-tullabu misalnya uh, qara'a. Nah. At-tullabu qara'u. Lalu kalau kita kalau kita letakkan kata kerja di depan qara'at tullabu. Qara'a At-tullabu. Ana ulang. At-tullabu qara'u al-Qur'an, masalan. At-tullabu qara'u al-Qur'an. Lihat. Kata kerja yang diletakkan setelahnya harus ditambah waw dan alif. Nah. Untuk menunjukkan bahwa fa failnya adalah jama'. Tapi ketika kita letakkan kata kerja ini di depan, qara'a at-tullabu, karena sudah ada at-tullabu di setelahnya, maka tidak perlu lagi ditambah di kata kerjanya waw dan alif, tidak perlu karena sudah diwakili oleh at-tullabu di situ. Jadi fiilnya tetap dia harus uh, maf'ul uh, mufrad. Nah, fiilnya tetap harus mufrad. Nah. <clears throat> di contoh pertama ini contoh muzakkar. Contoh pertama ini contoh muzakkar. Kalau kita lihat contoh yang kedua, contoh kedua ini muannats. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Lihat lagi-lagi yang pertama ini isimnya yang di depan, fiilnya yang di belakang. Fahim tum? Ra'aitum ya kan? Nah. Antum lihat? Sekarang kalimat kedua, contoh yang kedua. Kalimat kedua dari para contoh kedua. Kita letakkan kata kerjanya sekarang di depan. Zahabat at-talibatu ilal maktabati. Nah, di sini kata kerjanya lagi-lagi kembali menjadi kata kerja tunggal. Domirnya tunggal, zahabat. Tapi kenapa kita tambahkan ta'u ta'anis di depan kata kerja zahaba ikhwan? Karena, Karena failnya mu'annas. Failnya mu'annas yaitu talibat. At-talibatu. Jadi kalau e, kata kerjanya di depan, maka kata kerjanya tetap tetap mufrad, tetap mufrad. Tapi tergantung apakah dia muzakkar atau mufrad muannas, tergantung daripada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muzakkar maka tetap dia mufrad muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas maka dia mufrad muannas. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Taip, jadi kayak nah, jadi kaidahnya uh, jika kata kerja diletakkan di depan, maka dia dia tetap mufrad, dia tetap tunggal. Hanya saja bisa berubah menjadi muzakkar dan bisa juga berubah menjadi muannas, tergantung dari apanya? Failnya. Failnya yang, yang yang disebutkan setelah itu kalau dia muannas maka tambah di kata kerjanya tau ta'nits. Kalau dia mutakar tidak ditambah apa-apa. Nah. Nah, terus yang kedua, kalau kata kerja di depan, kalau kata kerja di depan berarti isim zahir setelahnya itu fa'ilnya. Kalau kata kerja di depan, maka setelah dari depan itu pasti al fa'il. Contoh di sini zahaba maka kita lihat atullahu. Dia posisinya sebagai apa Atullahu di sini? Fa'il. Fa'il. Tapi kalau kita lihat contoh atullahu, zahabu, ayna al fa'il. Wow. Oh, ah, domir wow. Domir wow. Di situ domirnya adalah hum. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Aswal. Aswal as lalas. Nah. <clears throat> Baik, kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari uh, pendengar melalui pesan singkat. Baik, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sandi di Jakarta, saat saya ingin bisa berbicara bahasa Arab, dan apa yang harus dipelajari selaku atau untuk pemula saja jazakumullah khair. Ya, sebenarnya uh, <clears throat> kalau anak boleh usul ke antum, antum ikut satu satu lembaga kursus bahasa Arab. Antum bergabung ke satu lembaga kursus bahasa Arab yang memang lembaga kursus itu e, mengajarkan bahasa Arab untuk tujuannya untuk e, berbicara. Dan alhamdulillah ada di di Jakarta, di Jakarta ada beberapa di kalau kita di Kerawang alhamdulillah Ma'had Hidayatun Najah membuka program uh, I'dad Lugawi 2 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah ada dua mustawa, ada mustawa awal dan mustawa Tani. dan sudah kita buka kelas jauhnya di Cikarang Telaga Perumahan Telaga Sakinah. Dan alhamdulillah ada dua kelas di sana, masing-masing ada 30 siswa, jadi totalnya 60 siswa belajar tiga kali dalam sepekan. Dan buku yang kita gunakan Eh, di antaranya buku silsilah Ta'limul al Arabiyah buku yang menjadi kurikulum di uh, Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud atau yang dipakai juga di Lipia Jakarta. Nah ini buku-buku seperti ini buku yang mengarahkan kita untuk bisa berbicara. Dan alhamdulillah frekuensinya tiga kali dalam sepekan. Jadi kalau antum belajar sendiri atau belajar mengandalkan uh, misalnya apa yang kita baca di radio ini, uh, yang kita tekankan di sini adalah membaca yang kita tekankan dari buku yang kita baca ini adalah bagaimana cara membaca. Tapi untuk untuk berbicara belum sampai ke tahap itu. Untuk berbicara harus ada buku pendamping yang lainnya yaitu buku At-Ta'bir atau yang semisalnya atau buku Al-Muhadatsah misalnya. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa kita lengkapi Al-Qiraah dengan Al-Muhadatsah. Jadi sekali lagi antum <clears throat> ah Sandi itu namanya. Ah Sandi di Jakarta. Nah. Eh, Ana sarankan antum bergabung ke lembaga kursus bahasa Arab Nah sekali lagi di Jakarta ada beberapa. Tapi kalau antum mau tempat yang insya Allah e, eh, dari segi manhaj sudah terjaga, antum bisa juga ke Cikarang. Di situ ada perumahan Telaga Sakinah. Sudah dimulai beberapa kali pertemuan ini sudah sekitar mungkin sekitar berapa pekan. Kelas jauh dari e, program edat Logowi yang ada di pesantren Hidayatun Najah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian uh, jawabannya kita angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita Baik, ah, dari dari An Anur Alif ya di Jakarta Utara. Bertanya berkenaan dengan marfu apakah maksudnya artinya? Nah, kalimat marfu ini sebenarnya istilah-istilah yang dipakai di e, pembahasan tentang Arab Pembahasan tentang al Arab Jadi al-i'rab tanda-tanda Arab itu tandanya ada tiga, ada marfu, ada man. Kalau untuk ini, kalau untuk e, isim ya, marfu, mansub dan majrur. Ada marfu, mansub dan majrur. Nah, marfu ini maksudnya ringkasnya adalah marfu ini diberikan tanda harokatnya dhammah jika dia mufrad, jika dia mufrad atau jamak taksir misalnya. Tapi kalau berubah e, menjadi musanna, menjadi bentuk musanna, maka marfu'nya bentuk musanna itu alif dan nun. Marfu'nya isim musanna dia alif dan nah. nun. Kalau yang marfu adalah isim jana maka waw dan nun. Nah. E, begitu pula marfu lalu mansub. Mansubnya mansub itu artinya diberikan tanda fathah. Kalau marfu tadi diberikan tanda dhammah. Kalau mansub diberikan tanda fathah. Tapi ini sekali lagi tanda fathah ini e, untuk isim mufrad yang mansub, isim mufrad yang isim tunggal yang mansub. Dan tanda asli itu saya. Tanda aslinya. Nah, fathah, dhamma, kasrah itu tanda asli daripada tanda-tanda Ya Rabb. Mungkin demikian yang baru kita bisa bahas. Nah. Kita angkat kembali uh, dari Arif di Cakung. Ustaz, mengapa maf'ul bih menggunakan alif lam sama seperti isim? Bagaimana bagaimana? Mengapa uh, maf'ul bih menggunakan alif lam sama seperti isim? Mungkin yang terdapat dalam contoh-contoh di sini Ustaz. al quran al quran Oh iya. Ya, karena semuanya isim. Baik. Maf'ul bih di sini adalah isim. Al-Qur'an isim, At-Tuffah isim, Ad-Dars isim, semuanya isim karena karena itu menggunakan alif lam. Nah, dan maf'ulun bih diambil dari isim yang satu bukan kata kerja. Bukan. Ya, nah, baik. Nah. Baik, satu lagi kita angkat dari pendengar kita lafaz dorobu kenapa tidak dibaca dorobuna dari Anto Tangerang. para fik. Dorobu? Taib, uh, eh, kenapa pada fi'il madhi bentuk jamak nunnya hilang? Dan hanya ada alif saja seperti lafaz dorobu kenapa tidak dibaca dorobuna? darabuna. Iya. Yang tambah wau dan nun itu hanya isim. Isim yang jama, maka iya diantaranya ditambah wau dan nun. Muslimuna, mukminuna. Iya. Asalnya muslim. Mufradnya tunggalnya muslim. Ketika kita rubah menjadi jama, muslimuna, kita tambahkan wau dan, dan nun. nun. Itu pada isim. Itu pada isim. Ini di fi'il lain. Di fi'il iya. tidak tidak dorabuna, bukan tidak ada nunnya. Tidak ada nunnya. Memang dorabu tidak pakai nun, hanya wau dan alif saja. Wallahu a'lam. Dan mungkin satu saat kita harus ini saja ya, menggunakan kata kerja fi'il madi ditempatkan pada domir. Nah, di sini baru beberapa ini saja, beberapa perubahan saja di antaranya huwa, lalu hiya, lalu ana. Dan baru huna, baru nah, dan huna. Nah, dan huna. Nah, nanti insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Ya, insyaallah. Taip, <clears throat> nah demikian yang kiranya bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan eh, lagi-lagi kita masih <laughs> belum menyelesaikan latihan pada adar <laughs> Sul Khamis. Tapi tidak apa-apa, eh, kita harapkan latihan yang kita baca ini walaupun cukup lama kita baca mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.